Allah Subhanahu wa taala merekam dalam surat ini peristiwa hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha seorang panglima perang dari kerajaan Habsyah disebut kalau dalam sejarah Abyssinia Habsha kalau bahasa Arabnya dia diutus oleh Najasyi Najasyi itu gelar raja di Habsha kalau di Romawi Kaisar kalau di Persia Kisro kalau di Mesir Fir'aun jadi itu gelar raja-raja pada waktu itu. Najasyi ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Dia mengutus pasukannya di bawah pimpinan Abraha untuk menaklukkan Yaman. Setelah Yaman jatuh, ada perbedaan pendapat antara dua panglima yang sama-sama memimpin perang gitu. Satunya Abraham dan panglima satunya. Akhirnya Abraham mengatakan kita yang menaklukkan Yaman ini. Maka kita harus mendirikan kerajaan baru independen tanpa ikut kepada Najasyi. Kata Panglima satunya mengatakan, kita diutus oleh Najasyi. <clears throat> kita tidak boleh melanggar perintahnya. <clears throat> Abraha tetap bersikukuh dia akan memimpin Yaman dan menobatkan dirinya sebagai raja pertentangan ini tidak selesai. Jalan terakhir perang antara Panglima satu dan Panglima Abraham. Begitu kedua pasukan sama-sama siap untuk bertarung, muncul pikiran kata Panglima satunya begini saja. Kita lebih baik bertarung berduaan jangan melibatkan pasukan kita karena ini menyangkut masalah kepentingan pribadi kita kata Abraham iya kita bertarung dimulailah pertarungan tanding atau perang tanding putaran pertama Abraham terkena pukul hidungnya sehingga menjadi terkelupas dalam bahasa Arab disebut al-ashram yaitu orang yang terkelupas hidungnya. Akhirnya terkenallah Abrahat dengan sebuah julukan Abrahat al-ashram yaitu Abrahat yang terkelupas hidungnya. Nanti kalau punya anak jangan kasih al-ashram. Bahasa Arabnya bagus, al-ashram. Tapi artinya buruk, itu orang terkelupas hidungnya. Tapi Abraha tetap maju sampai pada putaran kedua Abraha bisa membunuh panglima satunya. Di sini kemudian Abraha menobatkan dirinya sebagai seorang raja. Abraha tahu bahwa Najasyi akan marah kepadanya. Dan benar, Najasyi marah. Begitu mendengar bahwa Abraha telah membunuh panglima satunya, Lalu kemudian dia menobatkan dirinya sebagai seorang raja. Najasyi bersumpah, saya tidak akan mau bertinggal diam dengan tenang sampai kakiku menginjak kepala Abraha. Maka dipersiapkanlah pasukan untuk menyerang Abraha. Abraha punya siasat yang licik. Sebelum Raja Najasyi menyiapkan pasukan, dia segera mencukur rambutnya. Dimasukkan dalam peti. Maka diutuslah seorang utusan supaya segera mengejar ke Najasyi sebelum dia keluar dari kerajaan dengan pasukan itu. Berangkatlah di hari itu utusan ini membawa peti yang berisi rambut Abraham. Sesampainya di depan Raja Syi, dia mengatakan, inilah dari Raja Abraham. Apa itu? Beliau mengatakan bahwa daripada anda datang ke Yaman hanya untuk menginjak kepalanya, injaklah rambut ini, sama saja, ini rambutnya. Najasyi dengan kemarahannya menginjak-injak rambut itu. Tapi kemudian Abraha menggunakan siasat liciknya yang selanjutnya. Apa itu? Dia ingin menghadiahkan sebuah gereja besar bagi Raja Najasyi. Karena waktu itu memang Najasyi masih Nasrani. Dibangunlah gereja di Yaman. Gereja besar ini bernama Al-Qulais selesai dibangun, Abdullah tidak cukup dengan hanya membangun. Dia ingin berbuat lebih banyak lagi. Dia ingin menggerakkan semua manusia di seluruh dunia agar beribadah ke Al-Qulais. Cita-cita ini diperjuangkan di Abraham dengan sekuat tenaga karena kalau ini berhasil semua umat manusia di dunia setiap tahun berdatangan ke Yaman hanya untuk melakukan ibadah ke Al-Qulais. Ini suatu kebanggaan besar bagi Raja Najasyi. Begitu cita-cita ini dideklarasikan. Datanglah seseorang memberitahukan. Wahai Abraham, kau tidak akan pernah bisa mencapai cita-citamu itu kalau kamu tidak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ka'bah? Apa itu Ka'bah? Kata Abraham. Ka'bah tempat ibadah. Dan orang-orang berdatangan ke sana untuk beribadah. Di mana itu Mekah? Ditunjukkan arahnya. Di sini kemudian Abraham mempersiapkan pasukan besar dengan mengendarai gajah. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa jumlah gajah yang dibawa oleh Abraha sekitar seribu lebih. Seribu gajah. Bayangkan. Gajah yang besar-besar yang di baris atau disusun dengan barisan rapi di bagian depan ada pemimpinnya jadi ada pemimpin gajah itu. Gajah yang paling besar, dia adalah pemimpin atau panglima gajah yang lain. Nama gajah itu, atau nama panglima gajah, <clears throat> disebut Mahmud. Jadi nama gajah yang memimpin semua gajah yang lain disebut Mahmud. Gak ada Mahmud sini kan? Mahmud. Ada ada. ada zat. Yang wajak zat. Jadi mohon maaf, bukan menyinggung. Yang pojok zat. Ketika Abraham mengatakan Mahmud, intolik, Mahmud berangkatlah. Maka Mahmud berdiri, berangkat, maka semua pasukan gajah bergerak dan ikut di belakang Mahmud. Perjalanan berliku-liku di atas padang Sahara yang gersang, batu-batu yang cadas. Siang dan malam mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tapi cita-cita Abraham tidak pernah kering bahwa aku harus menghancurkan Ka'bah. sehingga semua manusia nanti bisa beribadah di Al-Qulais dan aku yakin bahawa Najasyi akan bangga dengan keberhasilanku menggerakkan semua manusia di seluruh dunia beribadah di Al-Qulais inilah hadiah terbesar untuk Raja Najasyi begitulah Abraha sepanjang perjalanan dia dengan penuh semangat berangkat menuju kota Mekah Begitu masuk wilayah haram dan sudah mencapai pinggiran kota Mekah, Abraha berdiam sejenak sambil menangkap-nangkapin unta-unta yang berkeliaran. Dia mempersiapkan untuk masuk kota Mekah. Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW. Terkenal sebagai seorang pemuka kota Mekah. Pemuka masyarakat di kota Mekah. Allah memberikan kelebihan kepada Abdul Muttalib Setiap orang yang memandang wajah Abdul Muttalib dia segan. Dia mempunyai wibawa yang terpancar di mukanya. Siapapun ketika melihat wajahnya, dia merasa segan. Abdul Muthalib mendengar bahwa unta-unta gembalaannya ada yang mengambil. Dari berita ke berita terdengar bahwa untanya diambil oleh pasukan gajah. Di sini kemudian Abdul Muthalib keluar ingin mengambil gajahnya, eh, ingin mengambil hmm, untanya. jumlahnya sekitar ada 100 unta yang dia gembala yang dia punya. Dari jauh Abraham melihat sosok manusia yang melangkah menuju ke arahnya. Abraham mandang, ini pasti bukan orang biasa, kata Abraham. <clears throat> Dari mukanya nampak bahwa ini orang terhormat. Belum pernah Abraham turun dari singgasananya, tamu siapapun yang datang Baru pada kali itu tergetarkan hatinya begitu melihat wajah Abdul Muttalib, dia ingin turun dari singgasananya. Dia merasa bahwa ini pasti bukan orang biasa, ini pasti orang terhormat, kata Abraha. Secara perlahan dia persiapkan diri untuk turun. Begitu Abdul Muttalib mendekat dan mendekat, Abraha menyambutnya. Begitu bertemu, Abdul Muttalib mengatakan, apa? Tolong kembalikan, mana untaku? Abroha langsung mengijek. Saya kira kamu ini orang besar. Saya kira kamu ini akan berbicara tentang kota Mekah yang akan aku hancurkan. Saya kira kamu akan berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Kok ternyata kamu datang ke sini hanya urus unta? Ternyata kamu bukan orang besar. Kamu ternyata hanya pemilik unta. Kata Abraham. Abdul Muttalib menjawab dengan cerdas. Ana Rabbul Ibil aku yang punya unta. Maka aku harus membela unta-untaku. Karena itu milikku. Kembalikan untaku. Amal Ka'bah. Adapun Ka'bah yang ingin kamu hancurkan, falaha rabbun yahmiha. Dia mempunyai pemilik dan dia akan membela Ka'bahnya. Unta milikku, kembalikan. Itu milikku. Ka'bah, kalau kamu ingin hancurkan, hancurkan silahkan dia nanti pemiliknya akan membela di sini Abraha semakin yakin bahwa dia bisa menghancurkan kabar dengan cepat karena apa karena ternyata orang-orang kota Mekah tidak akan membela maka dikembalikanlah semua unta-unta Abdul Muttalib. sebelum berangkat kembali Abraha berpesan Ya Abdul المطلب ويا عبد المطلب Murhum. ليخرجوا من buyutihim. Perintahkan semua penduduk Mekah agar keluar dari rumah-rumah mereka. Jangan sampai ada yang menghalangi. Kami ingin masuk kota Mekah tanpa ada perlawanan. Makanya kami bawa pasukan besar. Bukalah kota Mekah. Akhirnya Abdul Muttalib mengumumkan, "Wah sabaha, wahai ada berita penting waktu pagi. Ukhruju, keluarlah kamu dari rumah-rumah kalian. Akhirnya mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka bersembunyi di balik batu-batu di puncak-puncak gunung. Mereka ingin menonton apa yang akan terjadi ketika nanti Ka'bah dihancurkan. Karena semua masyarakat yakin bahwa ini milik ada milik yaitu Allah SWT. Pasti Allah akan membelanya. Pasti Allah akan menghancurkan ya. <coughs> orang-orang yang akan menghancurkan. Semua orang berdebar-debar. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Begitu Abraha memanggil, "Ya Mahmud, intolik, wahai Mahmud, berangkatlah." Mahmud berdiri. Semua gajah berdiri. Lalu kemudian Mahmud berangkat melangkah menuju Ka'bah sampai di perbatasan Arafah dan Musdalifah. Di tengah-tengahnya itu, di sana tiba-tiba ada seseorang yang tidak ketahuan dari mana arahnya. Dia langsung berlari, berlari, berlari mendekati Mahmud. Dia melompat ke telinga Mahmud. Dia mengatakan, Ya Mahmud, ubruk ya Mahmud. Wahai Mahmud, duduk wahai Mahmud. Fa'innal ka'bali rabbika. Ka'bah itu milik Tuhanmu. Ubruk ya Mahmud. Duduk wahai Mahmud semua gajah duduk. Di sini kemudian Abroha kaget, ada apa? Kenapa semua gajah duduk? Jadi sarung. <laughs> Disuruh bangun tidak mau bangun. Namanya Mahmud dia. Di sini namanya hebat, bernama Mahmud hebat. Mahmud bangun. <laughs> ketika bilang Mahmud Intorik dia berangkat menuju Yaman. Ketika dibelokkan ke Mekah, duduk. Ketika dibelokkan ke Yaman, berangkat dengan cepat, kencang jalannya. Tapi ketika dibelokkan ke Mekah, ke Ka'bah, duduk malu. Wah, ini ada apa ini? Abrah gelisah. Pada saat Abrah gelisah melihat gajahnya tidak mau berjalan, tiba-tiba dari arah Yaman di ujung langit itu nampak hitam-hitam. Titik-titik hitam berupa bintikan-bintikan kecil-kecil. Dan semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar. Dan membuat langit menjadi gelap seketika. Abraham memandang pandangan itu penuh ketakutan. Ada apa? Belum pernah ada awan yang muncul seperti ini. Ini bukan awan. Tidak mungkin awan menutupi langit sebegitu rapinya. Ini pasukan apa? Abroha dan pasukan-pasukannya memandang warna-warna hitam itu yang semakin banyak dan semakin menutupi langit. Ternyata nampaklah bahwa itu burung-burung kecil yang berbaris rapi seperti soft ketika sholat tidak terputus satu dengan yang lain dan begitu rapinya memanjang seperti sebuah garis dan seperti sebuah soft sampai dia sambil berjalan dan bergerak itulah burung-burung ababil. Dikatakan ababil karena berbondong-bondong. Masing-masing burung membawa tiga kerikil. Kerikil di paruhnya dan dua kerikil di kakinya. Besarnya kerikil seperti biji sawi. Kecil. Dan hebatnya kerikil ini apa? Mamin hajarin yurma illa yusi. Kata Ibn Abbas tidak ada kerikil yang dilemparkan kecuali kena sasaran. Jadi sudah ada GPS-nya. Jadi satelitnya luar biasa. Dan hebatnya lagi apa? Kullama usib al jasad satu biji batu itu kena jasad langsung seketika semua kulit lepuh dan hancur dan masak. Dan akhirnya jatuhlah makanya, jatuhlah hidungnya, jatuhlah mulutnya, jatuhlah giginya, dan tulangnya satu persatu jatuh, jatuh, jatuh, dan bagaikan sebuah tumpukan daun yang habis dimakan ulat. Allah menceritakan kaasfin makul seperti tumpukan daun yang dimakan ulat dan tidak ada seorang pun dari pasukan gajah itu yang luput dari kerikil itu. Termasuk Abroha. Hanya Abroha peristiwanya lain. Ketika dikenal Abroha, gajah yang dikendarai segera berangkat berbalik sendirian menuju arah Yaman. Di sepanjang jalan, tulang-tulang jemarinya berjatuhan, tangannya berjatuhan, kulitnya berjatuhan. Begitu sampai di Yaman, hanya tinggal tengkoraknya yang tersisa di atas kepala di atas gajah. Abroha berakhir dengan pemandangan yang sangat mengenaskan. Manusia yang sombong, yang merasa paling kuat dunia waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya hanya dengan barisan burung ababil yang sangat kecil dan hanya dengan biji sawi atau kerikil biji yang sangat kecil dan semua berakhir pasukan itu tanpa ada tujuan yang dia capai. Inilah yang Allah gambarkan dalam surat al fi Kita akan mengerti ayat ini ketika kita barusan mendengar cerita ini. Ya, cerita barusan. Perhatikan kata Allah. Alam taru kaifa fa'alu buka di ashabil fil. Alam tidakkah taruh kamu melihat kaifa bagaimana fa'ala rabbuka Tuhanmu memperlakukan di ashabil fil terhadap tentara gajah. Kita baru terasa barusan luar biasa Allah memperlakukan mereka. Artinya sekuat apapun kekuatan manusia didukung dengan pasukan yang sekuat apapun. Bagi Allah nggak perlu sulit-sulit kalau Allah hendak menghancurkannya. Cukup dikirim burung-burung kecil ababil. Bagi Allah gampang sekali untuk menghancurkan itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz kenapa? Di Palestina setiap hari mereka dalam kondisi menyedihkan, dibom, dibunuh, sampai anak-anak kecil jumlahnya tak terhingga mereka hancur. Kenapa kok Allah tidak mengirim pasukan seperti Ababil ini? Kenapa nggak sekalian hancurkan itu mereka? Kaum Yahudi itu yang dolim itu kenapa nggak dihancurkan? Kata banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, Allah menjawab dalam Al-Quran, jika Allah tidak menghancurkan segala dunia, Allah menjawab, Fama Famahilil kafirin wa amhilhum ruwaita. Kata Allah, sengaja aku tangguhkan supaya dia semakin banyak dosa-dosanya dan nanti kata Allah akan aku siapkan azab yang paling pedih baginya di alam akhirat. Jadi azab Allah SWT tidak mesti di dunia. Kalau tidak Allah turunkan di dunia, Allah menyiapkan bagi mereka yang boleh, yang berbuat kejam, tanpa kemanusiaan sama sekali. Maka Allah menyiapkan itu di alam akhir. Jadi ada yang Allah kumpulkan memang ya, hmm. sengaja diakhirkan supaya nanti dia mendapatkan dosa yang begitu, adat yang begitu pedih di api neraka. Allah berfirman, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Alam jangan Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka telah sia-sia. Tadlil artinya menyesatkan. Artinya bahwa tipu daya mereka justru telah menghancurkan mereka. Allah bisa membuat tipu daya yang mereka bikin justru menghancurkan mereka sendiri. Ini disebut senjata makan Tuhan. Karena itu, jangan coba-coba menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba berbohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Karenanya, kalau ingin <clears throat> berbuat maksiat gampang, boleh saja, nggak apa-apa, silakan. Tapi syaratnya satu, jangan sampai ketahuan Allah. Jadi kalau Allah masih tahu ya jangan coba-coba dah. Kenapa? Karena Allah akan terus menghitung setiap dosa itu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tayr. Tayr itu burung kecil. Berbondong-bondong datang dengan rapi. Perhatikan. Ketika pasukan itu rapi, maka menjadi kuatlah itu. Karena seorang berjamaah bagi orang-orang beriman. Ini simbol kerapian umat Islam. Bahwa ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbaris dengan rapi dengan soft yang rapi tidak mungkin hatinya akan berpecah belah tidak mungkin kata Rasulullah SAW, bahwa kalau kalian tidak lurus, tidak lurus softnya kalian bengkok-bengkok softnya fatahtalifu buku itu nanti akan mempengaruhi hati kalian akan berpecah belah. Makanya dalam sholat berjamaah itu adalah merupakan simbol kebersamaan Islam. Allah SWT menghancurkan mereka yang buruk. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di alam ini bisa dijadikan tentara Allah. Jangan dikira burung-burung yang ada itu tidak bisa Allah perintahkan lalu kemudian menjadi tentara Allah menyerang orang-orang ini Bisa. Bagi Allah gampang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut tentara Allah sehingga Firaun dan pasukannya kejepit tenggelam dalam laut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tentara Allah, tentaranya, sehingga api itu justru yang dikira oleh kaum Nabi Ibrahim sebagai pembakar, ternyata malah justru dia melindungi Nabi Ibrahim as. Api, belum pernah ada api dingin sepanjang sejarah manusia. Hanya sekali api pernah dingin, yaitu ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api itu. Allah segera merintahkan Ya naru kuni bardan wasalama. Wahai api, dinginlah dan menyelamatkan. Perhatikan, dua perintah Allah kepada api. Pertama dinginlah, artinya tinggalkan tabiatmu yang panas itu dan membakar untuk untuk hambaku Ibrahim. Berubahlah kau menjadi dingin. Yang kedua, wasalama dan menyelamatkan. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, dia mengatakan, Laula anna Allah subhanahu wa ta'ala Qala salama Seandainya Allah tidak berfirman Salama menyelamatkan Lamata Ibrahim bibaru dinar Niscaya Ibrahim akan mati karena dinginnya api tersebut Untungnya Allah berfirman Wa salama Sehingga Nabi Ibrahim Di dalam api itu Benar-benar menikmati kehidupan Begitu Nabi Ibrahim keluar Semakin ganteng Bajunya semakin indah Kata Ibrahim, "Ma kuntu azuqu ladzatal hayata." Aku belum pernah merasakan lezatnya kehidupan. Aladzum ma kuntu finnar, melebihi kelezatan yang aku rasakan api. Tapi kita jangan coba-coba nanti. <laughs> Karena ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Jadi semua yang ada di wujud ini bisa Allah jadikan tentara. Allah Maha Kuasa. Semua bagi Allah bisa diperintahkan. Makanya sekarang saya heran, ada iklan-iklan ya, perumahan terbukti bebas banjir, disuruh bebas banjir terbukti. Disangkanya ada Allah itu banjir saja. Bukan hanya banjir ada Allah. Allah pernah mengirim kepada kaum Ad itu suara. Suara yang kencang sampai mati semua kaum Ad itu. Bisa nggak bikin perumahan bebas suara? bisa. Iklan yang paling bagus katanya begini perumahan terbukti bebas dosa bagus itu bebas dosa insya Allah Allah yang akan menjaga kalau bebas banjir belum tentu Allah subhanahu wa taala bisa mengirim air seperti zaman Nabi Nuh semua gunung-gunung tenggelam jadi jangan sesuatunya kita untuk membuat perumahan yang berkah ayo kita bebaskan lingkungan kita dari dosa-dosa karena itulah jalan terakhir untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah menutup ya, dengan gambaran bahwa tarmihim bihijaratin min sijil burung-burung itu melempari mereka satu persatu dengan tanah yang terbakar. Maksudnya yaitu kerikil sijil. Itu bagian dari api neraka yang sangat panas. Dan begitu kerikil mengenai mereka, faja'alahum kasfimaku Mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ular. Berakhir dengan penuh kehinaan tanpa ada yang bisa tersisa dari tubuhnya. Inilah gambaran manusia sombong bahwa kekuatan apapun sepanjang itu bersandar kepada kekuatan materialisme yang selama ini manusia banggakan itu bagi Allah mudah menghancurkannya tidak bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu